Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati guru kita Al Ustaz Buya Yahya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur panjang. Yang ingin saya tanyakan, apakah hukumnya jual beli saham di Bursa Efek Jakarta atau Indonesia Exchange, Indonesia Stock Exchange, yang mana di bursa itu mencakup berbagai bidang, perkebunan, pertambangan, infrastruktur, perbankan, dan lain sebagainya. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan Umi sekeluarga dan guru-guru Buya dan Umi sekeluarga diberi panjang umur dalam ketaatan serta sehat. Amin. Ya Begini bu ya ada dua orang yang berteman bekerja di suatu tempat. Mereka biasa ngobrol dan bercanda, tapi suatu saat si teman misalnya A sama B ya, yang si A melakukan kesalahan yang kesalahan tersebut nanti akan merugikan bosnya dan juga konsumennya. Jadi si B menegur, tapi setelah ditegur si temannya yang ditegur tersebut Jadinya sikapnya berbeda. Nggak mau bercanda lagi, nggak mau jarang ngobrol lagi. Nah jadi sikap si yang menegur tersebut Jadinya lihat temannya yang ditegur seperti itu Dia jadinya malas ngobrol juga Cuman ngobrolnya jadinya seperlunya aja gitu Bu ya Jadi malas ngobrol sama dia yang basa-basi Terus malas bercanda Jadi ngobrolnya kalau ada perlu aja baru ngejak ngomong Nah, apakah sikap si teman yang menegur tersebut seperti itu benar apa salah? Mohon nasihatnya, Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah saham Ada hukum asal Pada dasarnya saham Adalah Diperkenankan Misalnya sebuah toko. Sebuah toko ini dimiliki oleh empat orang. Waktu membuka toko itu atau sawah atau rumah. Waktu membuka modalnya adalah satu miliar. Dikumpulkan dari empat orang 250 juta, 250 juta, 250 juta, 4 orang. Artinya setiap orang bagian daripada toko tersebut adalah 25 persen. 100 persen dibagi 4, 25 persen. Maka seandainya kami adalah salah satu dari empat tersebut, maka kami punya saham di perusahaan saya itu berapa? 25 25 persen. Berkembanglah perusahaan tersebut sampai perusahaan menjadi gede tetap saya adalah memiliki 25 persen biarpun nilainya tidak lagi 250 juta mungkin nilainya menjadi 1 miliar seorang karena kalau dilihat asetnya menjadi 4 miliar maka bagian saya dari perusahaan tersebut adalah 25 persen seperempat kemudian suatu ketika saya butuh, saya ingin keluar dari perusahaan tersebut akan saya jual dan keutamaan menjual adalah menjual kepada kawan yang berada di dalam tersebut. Supaya tidak memasukkan orang baru ke tempat tersebut. Jika mereka dari kawan yang bertiga itu membeli, Alhamdulillah. Maka mereka membeli saham saya. Bisa saja kami menjual ke tempat orang lain. Makanya saya jual. Tentunya harganya bukan 250 juta. Karena nilainya, apa, saham saya bukan 250 juta. Tapi seperempat dari perusahaan yang ada. Sehingga saya jual kepada orang lain dengan harga 1 miliar. Laku 1 miliar, saya nerima duit 1 miliar. Maka orang tersebut membeli saham saya. Bagian saya, ini adalah model begini adalah boleh pada dasarnya. Cuman kami dengar dari pakar ahlinya ekonomi, itu banyak bohongan. Gak ada barangnya, hanya untuk main saja. Seorang jual ini, jual itu. Gak ada sesuatunya. Itu bohongan. Selagi bohong. Tidak ada yang berkenankan bohong, tidak ada yang jual beli yang yang bohong. Maka itu adalah saham mahal ya saham bohongan cerita tentang ini itu tapi tidak ada. Jika betul seperti itu bohongnya nggak nggak bisa. Tapi kita harus bisa membedakan antara saham yang maksudnya jual beli saham yang normal. Sehingga jual beli saham itu hanya sekedar jual angka yang tidak ada apa-apanya. Belum ada serah terima sudah diberikan ke sudah dijual lagi. Barang yang mana ini apa? Ini ada ada yang katanya hayal, tidak ada barang yang sesungguhnya. Maka jika demikian, itu tidak diperkenankan karena berbohong. Harus dibedakan. Dan itu tanyakan kepada ahlinya, benarkah ada? Seandainya saya beli saham di sana langsung tanpa harus saya jual lagi, bisakah saya manfaatkan sesuatu tersebut? Atau saya menjual angka atau menjual sesuatu yang dalam hayalan kemudian saya jual lagi? Dinilai dengan uang yang sesungguhnya, berbohong kepada orang, maka itu menjadi bermasalah. Tapi kalau tadi gambarnya yang kami atur yang kami sampaikan sederhana. Tapi kenyataan dalam dalam dunia jual beli saham itu adalah banyak kebohongan di situ tidak ada barang-barang yang sebut disebutkan tadi dan kemudian kehalalan sesuatu tersebut produk tersebut kebenaran produk tersebut kebenaran produk tersebut kehalalan produk itu harus perhatikan kalau kita mencari dunia cuman masuk gaya wah main sahaman jual beli saham Sudah biasanya gaya gaya hidup seseorang yang yang masuki dunia itu ya sekarang tanyakan kita sempat bertanya kepada sebagian orang yang mereka ngerti ekonomi mungkin ada yang mengerti lain lagi yang berbeda pendapatnya dengan itu ada banyak itu bohong itu kalau memang bohong ya sudah jelas hukumnya sesuatu yang bohong tidak bisa dikatakan jual beli secara sesungguhnya apa yang diperjual belikan saat itu Baik, itu jawabannya. Tinggal kalau ada hakikatnya ada dan benar dan bisa dimanfaatkan saat itu, maka tidak ada seperti yang kami contohkan tadi. Baik ini. Kemudian nanti harus ada rambu-rambu misalnya dalam jual beli itu selain emas dan perak. Kalau jual beli emas dan perak harus ada syarat-syarat ini jual beli saham ya, jual beli yang ada lagi jual beli emas dan perak di bursa. Jual beli emas dan perak dia harus ada serah terima langsung. Kalau tidak masuk bab riba. Jadi saya beli emas harus saya bayar kontan dan emas saya terima kontan saat itu. Ini ada aturan-aturan. Selain daripada emas dan perak, selain daripada uang, maka itu bisa berlaku jual beli yang tidak harus kita terima langsung, kita bayar dulu boleh atau kita bayarnya nanti boleh. Kemudian nanti juga ada harus ada gobet. Tidak cukup dengan kobul ada gobet. Kobul itu dalam angkat dan transaksi bahasa ini aku jual dan aku terima. Kemudian gobet itu adalah menerima, menyerahkan sesuatu tersebut dan itu sesuai dengan karakter barang yang diperjualbelikan. Kalau mobil saya serahkan kuncinya sama suratnya. Kalau rumah bukan berarti saya terima rumah ini saya pangku itu bukan. Cukup kuncinya. Jadi saya dengan harus ada gobet baru setelah itu bisa saya jual lagi. Ini adalah cara jual beli dan sebenarnya bisa diatur jika benar adanya. Contohnya tadi saham perusahaan yang saya berempat tadi itu sederhana surat selesai kemudian dilihat sama yang lain saksi ini sudah dimiliki. Ah, berarti ini kobetnya seperti itu. Karena tidak mungkin diserahkan begini karena ada perusahaan. Jadi ada kobet di situ. Jadi ada aturan-aturan dalam transaksi jual beli yang harus diperhatikan dan kobet bukan kobul. Sebagian orang mengatakan tapi bagi orang ngerti fikih tidak ada pasti ngerti antara qabd itu bukan qabul. Kalau qabul dalam transaksi aku terima itu. Tapi kalau qabd lain. Penyerahan barang tersebut dan sesuai dengan karakter barang yang diperjualbelikan. Baik, ada pun masalah saling menasehati. Saling menasehati di situ harus ada banyak hal ya Orang tidak cukup menasihati itu menasihati saja. Pertama kita harus bisa memilih waktu yang tepat. Sehingga yang sering kami sampaikan adalah kalau kita ingin mengingatkan seseorang tidak harus kebenaran diucapkan hari itu. Mungkin kita milih waktu. Kalau dia lagi melakukan kesalahan langsung kita tegur biasanya tersinggung dia. Mungkin nanti lagi makan enak, lagi ya no, eh maaf ya, sorry ya, menyampaikan sesuatu. Apaan sih? Apa apa yang maaf. Gini gini ya. Jadi ada waktunya. Kadang kita terlalu bersemangat sok jadi pahlawan seorang sok. Nah, boleh itu haram nanti. Sok akhirnya begitu nanti permusuhan. Jadi kebenaran tidak harus disampaikan saat itu. Artinya kita perlu memilih waktu yang tepat. Ini tidak pandang siapapun dia. Termasuk istri kita, suami kita. Ya pun ngerti itu kebenaran. Sebab kebenaran maknawi itu, kebaikan maknawi itu nggak mudah diterima. Kalau kebaikan maknawi tidak mudah diterima. Kecuali kebaikan hissi. Yang pernah kami sampaikan kalau ada orang lahirnya ada kalau cengkingnya. Kemudian kita berteriak, kalau jengking, ah, langsung kita tidak marah dia, terima kasih. Nggak bakal dia berkata, kamu kalau ngingetin saya pelan-pelan, nggak ada orang ngomong gitu. Jadi seseorang kata Imam Ghazali, rupanya kebakaran, dia lagi lelap tidur di dalam rumah. Rumahnya kebakaran dari pojok. Langsung bangun, bangun, bangun, kebakaran, kebakaran, kebakaran. Dia langsung terima kasih. Tidak usah berita. Kalau ngomong yang kalem ya, kasih tahu. Tidak usah ngomong gitu. Itu kebenaran-kebenaran yang sifatnya terlihat. Itu mudah. Tapi kalau sifatnya maknawi, nggak bisa kadang. Sebetulnya sama kalau orang faham. Biarpun saya diingatkan dengan cara kasar. Tapi ini faedahnya adalah kebaikan untuk keselamatan nanti. Mestinya terima kasih dong. Cuma kalau tidak terlihat ditutup oleh hawa nafsunya marah dulu sehingga apa? Umum itu kalau orang habis kan tidak punya apa, biasa itu itu. Kelasnya iblis itu. Nah, semoga di sini tidak ada itu. Diingeti saja sudah, nggak ketemu lagi dengan dia itu. Ada model manusia kalau diingatkan diam, ngambek. Ada enggak sih? Diingatkan. Kalau diingatkan terima kasih. Kalau diingatkan langsung, ya sudah besok kayaknya apa makan bareng enggak lagi. Besok itu nggak. Sangat kalah jengking beneran tuh nanti. Orang ingatkan itu adalah menyelamatkan. Baik, memang kalau kita ingin mengingatkan seseorang tentu dengan tata kerama, cara yang baik. Iya betul, itu pendidikan dari Nabi Hikmah. Tapi di saat kita diingatkan dengan cara apapun, jangan melihat caranya, ingat kebenaran yang dihaturkan kepada kita. Sudah selesai. Nah, ini ada orang seperti itu, diingatkan langsung ngambek. Diam saja. Tapi ingat pertama, kalau kita mengingatkan, kita adab kita dulu ya, adab yang mengingatkan sebelum adab yang menerima peringatan tersebut. Kalau kita mau mengingatkan, hendaknya memilih waktu yang tepat. Istri lagi gunjing di telepon jangan ditegur. Mama, mama jangan gunjing itu. Apa anda gunjing ini benar kok? Pasti ngomong gitu, bantah itu pasti itu. Padahal menggunjing ya itu. Padahal ya itu gunjing, bener kamu ngomongin ya itu gunjing. Tapi gak sadar kan, diingetin mesti marah. Bahkan naudzubillah bisa menjadi sebab kefasikan Brutal, tentang terang-terangan. Hati busuk kotor, misalnya masalah kerudung dan sebagainya. Kalau ada orang misalnya kita tidak akhlak dalam mengingatkannya, hati yang fasik bisa lebih fasik. Oh, enggak mau, ngapain ini, mau ini, ini, digeruduk eh, kepala saya, buka nih. Duh, bisa begitu. Nauzubillah. Memang dia busuk, tapi bisa saja kita menjadi sebab mereka semacam itu. Sehingga ada orang menantang kebaikan, menantang kebenaran karena ulah kita. Makanya Nabi marah. Nabi basyiru wala tudaffiru. Kalau kau ingin mengajak orang dengan indah, jangan bikin orang lari. Kebenaran disampaikan dengan keras. Enggak, Nabi tidak. Basyiru, beri kabar gembira. Kalau kamu mengajak kepada kebaikan, jadikan orang di saat akan melakukan kebaikan dengan senang. Wala tunafiru jangan, jangan kau bikin lari orang-orang seperti itu. Akhlak, hikmahnya Nabi SAW. Nabi dengan hikmah mengajak kepada kebenaran. Dengan kelembutan, dengan indah. Kemudian yang kedua, kalau ingin menyampaikan kebenaran, Ternyata kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda sendiri. Anda harus tahu siapa Anda. Pas enggak kalau saya ingatkan dia? Jangan-jangan tersinggung karena mungkin saya bawahannya atau apanya. Atau kita tidak pantas mengingatkan secara langsung. Atau mungkin mudah emosi di saat kita ingatkan secara langsung. Karena faktor kedekatan juga. Jadi kedekatan juga penghalang loh ya. Seperti halnya jauh itu penghalang sampainya kebenaran, maka kedekatan yang berlebihan bisa menjadi penghalang juga. Kalau orang jauh nggak kenal tiba-tiba ngingetkan, ente ini siapa ngingetin saya? Itu kan jauh. Jadi faktor kedekatan juga menghalangi, mengentengin seorang anak dengan bapak. Suami istri ya, sudah terbukti saling mencintai, akan tapi kadang-kadang giliran ingat mengingatkan keluar cemberut. muncul sifat itu anda dekat baik jadi kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah kita kita bisa minta bantuan kepada orang lain atau mohon maaf misalnya dengan surat dengan surat yang baik atau kita mencari orang lain yang sekiranya bakal Didengar omongannya oleh orang tersebut. Jadi sok jangan sok jadi pahlawan, jangan sok bisa menyelesaikan semuanya deh. Jangan sok menantang dia menceramah. Kadang tidak harus kita mengingatkan seseorang. Ntar dulu. Ini kadang-kadang terburu-buru itu harus pengen saya selesaikan semuanya. Dipikir harus saya menyampaikan langsung selamat itu langsung. Yang penting saya nyampaikan, masalah itu terima nggak terima terserah. Oh, tidak begitu aturannya. Aturannya tidak sekedar seperti itu, akan tapi harus ada aturan, hikmah ajaran dari Nabi. Bagaimana kita menghantarkan kebenaran itu adalah dengan kebaikan. Dan Nabi membawa namanya ad-din kebenaran, tapi Nabi membungkus itu semua dengan akhlakul karimah. Sehingga Islam masuk penjuru dunia. Jadi kebenaran, iya benar. Tapi kalau tidak dibungkus dengan kebaikan, maka susah untuk diterima oleh seseorang. Sehingga orang sebelum mendengar kebenaran Nabi kadang melihat Nabi sudah terenyuh, akhlak yang mulia. Sehingga dikatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perilaku itu lebih fasih daripada omongan. Kadang orang tidak perlu nasihati tapi ngasih contoh perilaku sopan santun. Eh orang ikut sopan dia. Dia lembut, ikut lembut. Dia baik, ikut baik. Sementara ini yang ngomong setiap hari. Emang itu lagi pinter ngomongnya. Iya, Kayak burung beo. Iya berjenis. Jadi kita udah ya, lihat ceramah apa lagi dia nanti tuh. Ngomong apa lagi tuh. Ini sama temennya itu. Karena dia jago cerewet di kantornya. So kan ini bapak-bapak baru ini. Assalamualaikum belum belum apa disinggung gitu. Karena memang dia suka cerah, suka ngomong tapi tidak pernah memberi contoh yang baik. Tapi ternyata dengan memberikan contoh yang baik adalah kemuliaan. Lisanul hal, afsah lisanil maqam. Baik insyaallah.